Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelahnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan tentang masalah al-iqtida bil imam. Ya, kewajiban untuk mengikuti mengikuti imam. Tidak boleh mendahului imam ya di dalam gerakan-gerakan salat. Ya. Dalilnya tadi kita sebutkan Nabi bersabda inna maju ilal imamu liyutamma Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, imam itu dijadikan untuk apa? untuk diikuti. Nah, maka tidak boleh dia bertakbir ya sebelum imam bertakbir. Nah, tidak boleh dia ruku sebelum imam ruku. Nah, harus dia mengikuti imam dalam hal tersebut. Ya, dan dalam masalah mendahului imam ya sudah kita terangkan hukumnya bahwa kalau dia mendahului imam dengan sengaja apa hukum salatnya? Hukum salatnya batal. Hukum salatnya, hukum salatnya batal. iya Kalau tidak sengaja mendahului, apa hukum sholatnya? Iya. Hukum sholatnya tetap syah, namun dia wajib untuk kembali. Wajib untuk kembali. Ya kan? Ya, misalnya dia tidak sengaja, imamnya belum rukuk, dia sudah rukuk. Nah, di sini kewajiban bagi dia untuk kembali. Dia kembali berdiri, nanti imamnya rukuk baru dia rukuk. Ya, sama halnya kalau misalnya dia keburu sujud padahal imamnya belum sujud. Maka yang wajib bagi dia apa? yang wajib bagi dia untuk berdiri kembali kemudian dia sujud ya setelah imam sujud jelas ya nah ini kalau tidak sengaja ya kalau dia sengaja batal sholatnya baik